Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat. Para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, sebentar lagi kita mendengar tentang macam-macam yang sebentar lagi akan terjadi atau akan diadakan mungkin tahu tentang pilkada yang perlu kita hadirkan di saat seperti ini memohon kepada Allah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memilihkan kepada kita pemimpin yang benar-benar baik dan tidak bukan sesuatu yang tidak mungkin dan mustahil bukan sesuatu yang mustahil dengan doa yang kita panjatkan setiap saat akan dikabul oleh Allah lalu Allah mengirim orang-orang yang bisa berjuang di jalannya dan juga asal tahu saja bahwa karena di dalam memilih pemimpin itu adalah berat dan susah maka Al-Bahjah tidak main-main. Tidak pernah heboh sana, heboh sini. Jadi kalau ternyata ada calon pemimpin menggunakan Al-Bahjah atau siapapun langsung katakan dia itu pendusta. Tidak ada. Jadi kedatangan siapapun ke tempat ini ataupun kalau kami duduk dengan calon manapun maka sesungguhnya kami duduk dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kami duduk dengan calon pemimpin. Karena ada isu-isu di media di mana ada informasi dukungan atau mungkin memanfaatkan sebuah kesempatan. Sehingga mungkin orang yang tidak mengerti akan mengira bahwasanya di sini ada dukung mendukung bukan. Dan kami tidak pernah berbangga duduk dengan pejabat, akan tapi kami berbangga duduk dengan orang soleh, biarpun itu pejabat. Selesai. Kami tidak akan berbangga kalau duduk dengan pejabat. Datang perginya pejabat tidak akan merubah majelis ini. Akan tetapi dia akan kita hormati sebagai tamu bukan karena sebagai pejabat. Karena mentawadhu ali ghaniyin karena jabatan termasuk bentuk yang dibanggakan kekayaan karena ada identik dengan nilai-nilai duniawi maka man al-ghani ghaniyin dihinahu dhahaba anhu thulutsat inihi yang patuh tawadhu dengan orang kaya termasuk dalam hal ini para ulama menjelaskan pejabat yang karena jabatannya maka akan hilang dua per tiga imannya Allah makanya kami himbau anda para, para ulama jangan berurusan dengan yang demikian itu kalau hanya diganti dengan 2 miliar pondok Anda, fitnah atau kia atau atau fitnah yang Anda sebarkan setelah itu lebih gede dosanya dan 2 miliar untuk bangun pondok belum tentu bisa untuk mengampun untuk untuk menggantikan dosa. Ini barangkali. Pesantren ini bersama umat dan masyarakat. Yang membangun adalah umat dan masyarakat. Umat dan masyarakat itulah yang menghidupi negara yang menghidupi pemerintah sehingga kita di dalam urusan pembangunan tidak perlu minta ke pemerintah pemerintah pun ngambil duit dari rakyat <laughs> kita langsung rakyat saja membantu kita nggak perlu lewat pemerintah jadi pesantren ini adalah pesantren yang Alhamdulillah ditangani oleh hamba-hamba Allah yang ikhlas dan insya Allah dengan harta-harta yang bersih milik mereka sendiri kalau pejabat memberikan barangkali ya mungkin ada yang duitnya dan mungkin ada duit duitnya tapi yang ngomong dia bukan duitnya duitnya tapi kalau kita ngomong duitnya bisa mungkin dia sendiri ngomong bukan duitku jadi semuanya punya kewajiban memohon kepada Allah itu langkah utama separuh perjalanan dalam kita menuju kepada keberhasilan berdoa ya Allah berikan kepadaku pemimpin yang baik